rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir surah Amma Yatasa'alun di mana kita sampai pada ayat yang ke-16 Maka kita akan melanjutkan pada ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-17 dan seterusnya. فيقول الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم وأن الله جعله anna للخلق Allah taala menyebutkan di dalam ayat ini Beberapa ayat ini Allah tabaraka wa taala mengawali dengan menyebutkan bahwa yaumul qiyamah adalah yaum haqqun hari yang benar alladhi yatasaaala anhu mukadzibun yang mana orang-orang yang mendustakannya bertanya-tanya telah kita ketahui bahwasanya pertanyaan mereka bukan dalam rangka mengetahui lalu setelah itu beriman namun pertanyaan mereka dalam rangka at takzib wal inad wal juhud dalam rangka mendustakan menentang dan mengingkari adanya hari kebangkitan hari kiamat Annahu yaumun azim. Allah menyebutkan pada ayat-ayat berikut ini bahwasanya hari ini adalah hari yang agung. Hari yang amat dahsyat. Wa annallaha ja'alahu miqatan lil khalqi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hari tersebut sebagai miqat bagi makhluknya. Makna miqat Allah jadikan sebagai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan terjadinya hari kiamat. Yang tidak akan dimundurkan dan dimajukan. Terjadinya hari kiamat sesuatu yang pasti dan telah ditentukan waktunya namun yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa taala saja yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala tidak ada satu hamba pun satu makhluk pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat walaupun dari kalangan para nabi dan rasul walaupun malaikatullah para malaikat makhluk yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala mereka pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat namun hari kiamat itu suatu yang pasti yang Allah telah menentukan waktunya yang telah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an Allah janjikan datangnya hari kiamat, tegaknya hari kiamat, serta peristiwa dan kejadian yang terjadi di hari itu. Yunfakhu fis suri fatatuna afwaja yajri fihi min minaz za'azi' wal qalaqili yang terjadi pada hari tersebut ketika ditiup sangkakala ketika ditiup sangkakala yaitu sangkakala yang kedua maka terjadilah padanya azza'azi' wal qalaqil terjadi kepanikan ketegangan yang luar biasa di hari itu ma yushayyibu lahul walid yang mana dengannya bisa membuat seorang anak beruban rambutnya watanzaiju lahul qulub dan membuat hati menjadi tercengang dalam keadaan takut yang luar biasa. Fatusayyirul jibal hatta takuna kal habail mabthus. Dan ketika itu gunung-gunung diterbangkan oleh Allah tabaraka wa taala sehingga keadaannya seperti haba'al mabthus seperti debu yang bertebangan ke sana kemari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan kedahsyatan yang terjadi di hari kiamat ketika tegaknya hari kiamat disebutkan di sini bahwasanya bisa menyebabkan seorang anak beruban ya rambutnya beruban disebabkan dahsyatnya dan ngerinya kejadian-kejadian tersebut hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Muzammil Kata Allah Jalla wa Ala, "Fa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba?" Bagaimana kalian tidak merasa takut jika kalian mengkufuri hari yang mana Allah Jalla wa Ala menjadikan anak-anak kecil beruban rambutnya? Di sini sebagian al-mufassir menjelaskan bosnya ini sebuah gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat tersebut. watan Watanzaiju lahul qulub dan hati demikian dalam keadaan bingung, tercengang melihat kejadian-kejadian di hari kiamat dan telah berlalu pada surat-surat sebelumnya penjelasan penyebutan kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Kembali di dalam surat ini dan surat An-Naba Allah tabaraka wa taala mengingatkan lagi tentang dahsyatnya hari kiamat. Qala wa tashaqqaqu as-sama' hatta takuna abwaban dan di hari itu langit terbelah sehingga menjadi abwab, menjadi jalan-jalan dan pintu-pintu. Ini jalan-jalan yang kemudian para malaikat akan turun melalui jalan-jalan tersebut. Qala wa yafsilullah bainal khalaiqi bihukmihi alladhi la yajur dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara-perkara makhluk. Allah akan putuskan perkara mereka dengan hukumnya yang tidak ada padanya kezaliman sedikit pun. Artinya dengan hukum Allah yang maha adil, hukum Allah yang sesuai dengan perbuatan hambanya tidak ada padanya kezaliman sedikit pun. Allah akan menghukumi dan menetapkan keputusan mereka. Allah akan menetapkan akhir perjalanan mereka. Qala wa tuqidu nar jahannam allati arsadaha Allahu wa a'addaha lit Kemudian di hari itu akan dinyalakan api jahanam dinyalakan api jahanam yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang taghin orang-orang yang melampaui batas yaitu dari kalangan al-mukhalifun wal usat wal mujrimun dari kalangan orang-orang yang senantiasa menyelisihi perintah Allah, perintah Nabi. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa melanggar, yang senantiasa menentang dan mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran yang datang dari Allah dan disampaikan oleh utusan-utusan Allah, para nabi dan rasul Inilah at-taghin. Allah siapkan untuk mereka. Termasuk juga al-kafirin. Yang Allah katakan iddat lil kafirin, disiapkan neraka itu bagi orang-orang kafir. Qala wa ja'alaha maswal lahum wa ma'aba. Dan Allah jadikan neraka itu sebagai tempat tinggal mereka dan tempat kembali mereka. Maaf, itu maknanya marji'. Tempat kembalinya mereka. At-taghun, orang-orang yang melampaui batas, yang sombong, yang tidak mau taat kepada Allah, yang senantiasa menyelisihi al-haq, menentang ahlul haq, tempat kembali mereka adalah naru jahannam. Wa annahum yalbathuna fiha ahqaban katsira dan bahwasanya mereka akan berada dan tinggal di dalam jahanam tersebut ahqaban katsira. Ahqab dalam beberapa waktu yang panjang yang lama. Dijelaskan oleh para ulama ahlu tafsir yang dimaksud dengan al-haqabu itu adalah al-muddatu minaz zaman, waktu tertentu dari uh, naam, zaman dan waktu tertentu. Al-muddah minaz zaman, waktu tertentu dari zaman ini. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala di sini beliau menyatakan wal haqabu ala ma qalahu katsirun minal mufassirin samanuna sanah dan al haqab haqab jamaknya adalah ahqab sebagaimana disebutkan dalam ayat di sini Allah sebutkan dalam ayat labithina fiha ahqaba Allah katakan labithina fiha ahqaban. Mereka tinggal di dalam jahanam dalam ahqab. Mufradnya adalah haqab. Dijelaskan oleh alimah imam Sa'di haqab adalah sebagaimana diterangkan dijelaskan oleh kebanyakan dari ahlu tafsir itu waktunya adalah samanuna sanah. 80 tahun Waktunya adalah 80 tahun. Sebagian yang lain menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan sekian waktunya. Terjadi khilaf di antara ahli tafsir. Namun sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Sa'di di sini bahwasanya mayoritas al-mufassirin menafsirkannya dengan samanuna sanah 80 tahun dan diterangkan oleh al-Imam Ar-Rabi ibn Anas sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menyatakan la ya'lamu iddata hadhihi al-ahqab la ya'lamu iddata hadhihi al-ahqab illa tidak ada yang mengetahui hakikat dari masa atau waktu Ahkab di sini lamanya mereka ahlun nar ahlu jahannam di dalam jahannam kecuali Allah tabaraka wa taala saja yang mengetahuinya walakin al Hakab akan tetapi al-haqab samanuna sana al Hakab itu 80 tahun. Wasanatu salasumia wasittuna yauman. Dan sebagaimana diketahui, setahun itu 360 hari. Iya. Dalam setahun 360 hari. Wa kullu yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'udun dan satu hari setiap hari ini satu hari sama dan sebanding dengan seribu tahun sebagaimana yang kalian hitung. Artinya satu hari di akhirah itu sama dengan seribu, ha, seribu tahun di dunia ini. Tinggal dikalikan. ya. Tinggal dikalikan. Kalau 80 tahun ya dikalikan. Berapa hari lamanya? Berapa tahun? Artinya waktu yang sangat panjang. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala Wahum ida wariduha dan mereka at-taghun orang-orang yang akan masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam jahannam dan tinggal dalam waktu yang cukup lama atau yang sangat lama di dalam jahannam. Qala ta'ala la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Ay la ma yabrudu juludahum wala ma yadfa'u zama'ahum. Ketika mereka di dalam jahannam tidaklah merasakan suatu yang dingin. Ya, tidak merasakan kesejukan. Sesuatu yang bisa menyejukkan kulit mereka dan tidak ada pula suatu yang bisa menghilangkan rasa dahaga mereka. Artinya dalam keadaan panas terus dibakar dalam jahanam kulit mereka dalam keadaan terus dibakar, diganti lagi, dibakar lagi, terus demikian. Dan dalam keadaan senantiasa haus. Dalam keadaan senantiasa haus. Luar biasa. Qala illa hamiman. Kecuali yang diberikan kepada mereka hamim. aimaun haran yashwi wujuhahum wa yaqta'u am'a'ahum kecuali yang akan diberikan kepada mereka adalah hamim yang mana hamim ini adalah air yang panas dan disebutkan oleh ahlu tafsir bahwasanya hamim itu adalah air yang sampai pada puncak kepanasan, panas yang sampai puncaknya. Itu hamim. Air yang telah sampai pada puncak panas yang luar biasa. Sehingga disebutkan yashwi wujuhahum. Air itu hamim itu bisa melelehkan wajah mereka. Ketika akan minum, saking panasnya melelehkan wajah mereka wajahnya, ya, daging di wajah ini meleleh dan jatuh. Yeshwi ujuhahum, wayak tau am'a'ahum dan ketika minum terpaksa mereka minum karena haus. Dalam keadaan sangat-sangat haus. Ketika diminum ternyata air itu memotong usus-usus mereka. Dan ini Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Qala tabaraka wa ta'ala in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka istaghath, yang meminta, beristighatsah yakni meminta air, terus berteriak menjerit-jerit, kehausan, kehausan. Maka diberikan kepada mereka ma ka, kal muhul air seperti al muhul al muhul diterangkan oleh ahli tafsir itu air yang sangat kental hitam dan sangat bau yang luar biasa baunya sangat-sangat nah, tidak sedap yang mana air ini yashwil wujuh ya dalam keadaan panas luar biasa sehingga melelehkan wajah-wajah mereka wa ghassaqa wa huwa sadidu dan diberikan kepada mereka ghassaq hamim air yang luar biasa panasnya sampai pada tingkat yang paling tertinggi dari suhu yang paling panas dan ghassaq qala rahimahullah wa huwa sadidu ahli nar ghassaq ini adalah nanah dari ahlun nar bahkan diterangkan oleh Al-Imam Rabi' Ibni Anas bahwa Allah menyebutkan dua di sini, Hamim dengan Ghassak. Hamim itu adalah air yang sampai pada puncak tertinggi dari suhu panas. Kemudian Ghassak ini adalah gabungan dari nanahnya ahlun nar, nanah mereka, kemudian keringat mereka, kemudian luka-luka mereka dan kemudian air mata mereka. Ya, karena mereka tersiksa, menangis. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya tangisan di hari itu. Penyesalan tidak ada gunanya sama sekali. Menangis mereka, keringat bercucuran, ya, luka, itu semuanya dipadukan, digabungkan menjadi tadi sedid, nanah dicampur dengan nanah yang sampai pada tingkat suhu yang paling dingin menjadi dingin yang tidak mampu untuk seorang menahan dinginnya yang luar biasa itu sehingga suatu yang minuman yang sangat panas dan satunya dingin sekali dan sangat bau dan menjijikan itulah minuman ahlu nar ahlu jahannam nasallallahu alaihi wasallam diberikan minuman yang luar biasa dalam keadaan mereka haus berteriak istaghithun Qala wa huwa sadidu ahli nar ghassaq itu adalah nanah dari ahlun nar dan tadi dalam tafsiran yang lain sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir bukan hanya nanah tapi dicampur dengan keringat mereka, air mata mereka semuanya alladhi huwa fi ghayatin natin yang mana Nana ini telah sampai pada puncak kejijikan yang luar biasa, bau dan jijik yang luar biasa. Wa karahatil madzaq dan sangat tidak sedap tentunya ya rasanya. Wa innama istahaqqu hadhil uqubati al-fadhi'ati jazaan lahum wa wifaqan ala ma amilu minal a'malil musilati ilaihim lam yazlimhumullah walakin zalamu anfusahum kemudian beliau al-muallif al-imam Sa'di rahimahullahu taala menyatakan dan hanyalah mereka pantas untuk mendapatkan hukuman yang seperti ini, adab yang sangat mengerikan. Al-uqubat al-fadhi'ah. Al-fadhi' itu sangat ngeri. Bagaimana mereka tinggal dalam neraka dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ahqab. Dan senantiasa diadab dalam keadaan diberikan minuman yang kondisinya seperti itu, keadaannya. Minuman yang hakikatnya itu adalah adab bagi mereka. Dan terus-menerus mereka ya yataqallabun. Ya, terus dalam keadaan diadab. Dan benar-benar mereka merasakan adab tadi. Yang Allah sebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab setiap kali kulit-kulit mereka itu matang ketika dibakar hangus kemudian Allah ganti kulit yang baru kemudian diadab lagi untuk apa kata Allah Jalla wa ala liyazuqul adab agar mereka benar-benar merasakan adab tadi jadi memang Allah mengadab mereka untuk dirasakan bukan nggak rasa memang dirasakan adab itu Nas'alullah salam wal afiyah. Maka kata al-muallif rahimahullah hanyalah mereka pantas mendapatkan adab dan hukuman yang sangat ngeri dan dahsyat tersebut jazaan lahum wifaqa yaitu sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka di dunia. Setimpal itu sudah sesuai dengan balasan mereka ah, dengan amalan mereka yang mereka lakukan ala ma'amilu minal a'malil musilati ilaihim atas amalan-amalan yang mereka lakukan yang mengantarkan mereka ke dalam jahannam Lam yadhlimhumullah. Allah tabaraka wa taala sekali-kali tidak menzolimi mereka ketika mengadab mereka dengan adab seperti itu bukan kezaliman dari Allah tabaraka wa taala walakin zalamu anfusahum akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka dan ini juga terkait dengan adab atau musibah bencana yang Allah timpakan di dunia ini itu juga jazaan wifaqah sebagai balasan yang setimpal. Ya, bahkan justru disebutkan oleh para ulama itu termasuk kemurahan Allah. Merupakan bentuk sayang Allah ketika Allah mengadab mereka dengan adab yang ringan di dunia ini. Dengan adab yang masih ringan dibandingkan perbuatan mereka, amal mereka, kekufuran, kesyirikan masih sangat ringan. Bagaimana umat-umat terdahulu ketika Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Lut. Ya. Adab yang luar biasa. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah tegaskan bahwasanya, wa ظَلَمَهُمُ Allah sebutkan, Ketika Allah mengadab mereka, bosnya mereka itu diadab karena dosa-dosa mereka, karena maksiat. Dan sikap Barakallahu penentangan yang melampaui batas. Nah, ini. Ketika kemaksiatan, penentangan itu sudah sampai ya, melebihi batas. Ekstrim sudah melampaui batas menentangnya luar biasa. Maka tunggulah azab Allah Jalla wa ala. Allah katakan wa ma Allah, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, namun mereka sendirilah yang menzalimi diri-diri mereka. Qala rahimahullah wa lihada dzakara a'malahum allati istahaqqu biha hadzal jaza. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala setelah ayat-ayat ini ayat yang Allah sebutkan di sana bagaimana Allah menyiksa dan mengadab at-taghin orang-orang yang melampaui batas orang-orang kafir al-mujrimin al-zalimin bagaimana Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang berat dengan adab yang dahsyat itu semuanya jazaan wifaka balasan setimpal atas perbuatan mereka kemudian setelah itu Allah mulai merinci menyebutkan tentang ya perbuatan mereka ketika di dunia ya Allah jelaskan kenapa mereka diadab dengan adab yang luar biasa tadi dengan adab yang sangat pedih itu karena ulah mereka perbuatan mereka ketika di dunia kala Faqala innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka dahulu ketika di dunia la yarjuna hisaba ay la yu'minuna bil ba'si. Wala anna Allah yujazil khalqa bil khairi wa syarr. Falidzalika ahmalul amala lil akhirah. Ketika dahulu di dunia mereka sama sekali tidak beriman kepada hari kebangkitan. Bukan saja tidak beriman, bahkan menentang, bahkan menolak dengan tegas, bahkan mengajak manusia untuk mengingkari dan mengkufuri hari kebangkitan, menebarkan berbagai syubuhat-syubuhat terkait dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari penghisaban amal. dan juga mereka tidak meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala akan membalas makhluk atas amalan-amalan mereka dengan balasan yang baik ataukah balasan yang buruk. Dan ini juga ada orang-orang yang meyakini bahwasanya hidup ini hanya sekali, mati tidak ada lagi, hari berikutnya tidak ada lagi hari pembalasan, sudah selesai hidup ini hanya sekali. Hidup ini ya kita hidup kemudian kita mati itu hanya karena perjalanan waktu ya perjalanan perjalanan zaman ini pergantian zaman dan waktu saja tidak lebih dari itu tidak ada hari berikutnya tidak ada hari akhir ya apa yang muncul buku tulisan bosnya ternyata akhirat tidak kekal dan yang lainnya dari berbagai tulisan-tulisan dari mereka al-munafiqun zindiqun orang-orang zindiq yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan baju Islam kepada kaum muslimin untuk menipu mereka menipu muslimin berbagai tulisan pernyataan mereka terkait dengan yaumul akhir tentang kewajiban iman kepada yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hisab. Oh, itu cuma cerita, itu cuma begini begitu, tidak ada masalah. Nah. Maka Allah menyebutkan bahwasanya balasan Allah kepada mereka di akhirat itu karena perbuatan mereka di mana mereka mengingkari keimanan terhadap al-ba'ats tidak beriman kepada al-ba'ats, tidak beriman dengan hari pembalasan, hari penghisaban amal, walidzalika ahmalul amalil akhir. Oleh karena itu, mereka menyia-nyiakan amalan untuk akhirah. Artinya mereka meninggalkan amal saleh. Mereka meninggalkan ketaatan, ibadah disia-siakan, disepelekan, dianggap ya seadanya saja ibadah itu ya solat nanti kalau sudah tua solat nanti kalau saya sudah pensiun atau sudah tidak kerja lagi kalau sekarang saya masih sibuk nah ini penting ini kerja ini tugas ini untuk mencari makan sesuap nasi Allah Musta'an sehingga ibadah ditinggalkan Qala wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Ay kazzabu biha takziban wadihan sarihan. Waja'athum al-bayyinat. Setelah mereka tidak beriman kepada yaumul ba'ats wa yaumul jaza menyatakan itu hanya cerita, itu hanya dongeng, asal asatirul ini sebagaimana kaum musyrikin dahulu. Ketika Nabi mengingatkan mereka dengan yaumul ba'ats, dengan hari kebangkitan nanti, dengan hari pembalasan Allah nanti, takutlah kalian. Mereka menyatakan itu adalah cerita-cerita orang dulu, itu adalah dongeng. Barakallahu fikum. Kemudian Kata Allah, mereka kadzabu bi ayatina mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan yang jelas gamblang yakni secara terang-terangan secara terang-terangan terbuka ketika mendustakan ayat-ayat Allah mendustakan ayat-ayat Allah itu artinya mendustakan syariat Allah hukum-hukum Allah apa yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun dia hanya mengingkari atau mendustakan satu saja. Dalam keadaan dia tahu, dia mengerti dan yakin bahwasanya itu adalah kalamullah, itu datang dari sisi Allah, itu adalah hukum Allah. Itu adalah berita Allah. Dan ini banyak terjadi. Tadi berbagai kelompok mengingkari hukum kisas, hukum had. Iya, hukum had apa itu hukum had yang diterapkan di sana? Itu hukum yang tidak berperi kemanusiaan, hukum rimba, hukum yang jahat, dan seterusnya. Dalam keadaan dia tahu, dalam Al-Quran disebutkan ya tentang kisas, kutiba alaikumul kisasu, ya ditetapkan diwajibkan bagi kalian kisas fil qatl dalam pembunuhan mengingkari terkait dengan hukum warisan. Ya, hukum warisan pembagian ya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tidak adil. Ya. Masa yang perempuan dapatnya cuma setengah dari jatahnya laki-laki. Ini tidak adil untuk di zaman sekarang ini sudah ya nggak sesuai lagi, nggak relevan, nggak sesuai, nggak adil ini. Apalagi mengingkari berbagai hukum-hukum Allah belum lagi terkait dengan masalah akidah. Kalau ini terkait dengan hukum, terkait dengan akidah, terkait dengan sifat-sifat Allah, ini yang juga sangat penting, keimanan yang sangat wajib. Beriman tentang Allah, ma'rifatullah, pengenalan Allah melalui pengenalan dan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatannya. Masih banyak meyakini di sana ada yang bisa memberikan rizki, ya, yang mampu untuk menghidupkan tanaman, menumbuhkan tanaman, menghidupkan yang yang telah mati. Berbagai keyakinan dan khurafat terkait dengan sifat-sifat Allah. Berapa banyak mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya secara jelas di dalam al al Karim. Demikian pula oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya dari sifat-sifat Allah diingkari dikatakan tidak ada, tidak demikian. Ini semuanya adalah at takzib wal ingkar wadih, jeli. Pendustaan dan pengingkaran yang jelas, terang-terangan. Dalam keadaan mereka-mereka yang mengingkari tersebut, orang-orang yang tahu dan kita dapati orang-orang yang pernah belajar. Belajar Islam. Bukan dia orang yang awam, bukan dia orang yang tidak pernah belajar yang tidak mengerti bukan. Ini. Maka Allah membalas mengadab mereka, menyiksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Wajathumul bayinatu fa'anaduha tak datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, dalil-dalil yang jelas, sahih, bukti-bukti yang nyata. Ya, disampaikan oleh ahlul haq orang-orang yang berada di atas al-haq, yang mendakwakan al-haq disebutkan dijelaskan ini dalilnya ya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan demikian, hadis demikian, penjelasan para ulama ditolak, ditentang. Oh enggak, tidak demikian. Allahul musta'an. Wa kulla syai'in min qalilin wa kathirin wa khairin wa syarrin ahsainahu kitaba dan setiap segala sesuatu yang kecil ya sesuatu dari amalan-amalan mereka segala sesuatu segala perbuatan mereka baik yang sedikit maupun banyak dari amal kebaikan kebajikan amal soleh atau ke amal kemaksiatan ahsainahu kitabah kami catat dengan rapi dalam sebuah kitab. Ai Benahu, fil lauhil mahfud. Maknanya adalah kami catat itu semua di dalam al-lauhil mahfud. Fala yakhsha al-mujrimun anna adabnahum bidunubin lam ya'maluha. Maka jangan khawatir orang-orang mujrimun bahwasanya kami akan mengadab mereka dengan dosa-dosa yang mereka tidak melakukannya. Jangan khawatir. Artinya kami mengadab al-mujrimin orang-orang yang zalim yang senantiasa melakukan kemaksiatan, melanggar, menentang, mendustakan al-haq. Kami adab mereka sesuai dengan dosanya. Jangan takut kami tidak mengadab dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Lah, tapi sesuai, setimpal dengan apa yang dilakukan. Kata Allah Jalla wa ala. Wala yahsabu annahu yudayyi'u min a'malihim syai' dan juga jangan kalian sang atau jangan mereka sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala eh, jangan mereka al mujrimun menyangka dan mengira Allah tabaraka wa taala akan menyia-nyiakan amalan-amalan mereka sedikit pun. Tidak. Ya semuanya akan dicatat. Sedikit, banyak, kecil, besar yang nampak atau tersembunyi itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. Tidak lepas. Au yansa minha mithqala dzarrah ataukah Allah akan lupa dengan amalan-amalan yang kecil kami atau Allah akan lupa walaupun sedikit walaupun amalan yang ringan akan dilupakan oleh Allah jangan kalian mengira Allah akan menyia-nyiakan amalan kalian atau Allah akan lupa dengan sedikit secuil dari apa yang kalian lakukan semuanya akan tercatat tidak ada yang tersia-siakan dan tidak pula terlupakan ya tidak ada yang tersia-siakan atau terlupakan. Kama qala ta'ala sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ayat yang luar biasa. Peringatan bagi hamba-hamba Allah, peringatan bagi mereka-mereka yang takut akan azabullah, mereka-mereka yang yakin dan beriman bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan mereka hendaknya dia memperhatikan ayat ini dia jadikan ayat ini nusba'ainaihi di depan matanya di dalam kalbunya untuk dia senantiasa ingat kata Allah Jalla wa ala wa wudi al kitab akan diletakkan kitab catatan amal di hari itu di yaumil qiyamah fataral mujrimun fataral mujrimina musfiqin maka engkau wahai Muhammad dan kalian wahai kaum mukminin akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang mujrim. Mujrimin, orang-orang yang suka bermaksiat dari kalangan usad, wal mutamarridin, al-mukazzibin. Kalian akan melihat mereka dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan takut yang luar biasa. Di hari itu, ya, ketakutan. Takut mimma fihi, takut dengan apa yang tercatat di dalam kitab tadi. Karena masing-masing akan diberikan kitabnya dan ditampakkan catatan amalnya. Dan inilah yang membuat generasi salaf sangat takut ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana nanti di hari kiamat akan ditapakan buku catatan amal. Mereka sangat takut. Minimalnya malu Rasa malu yang luar biasa ketika ditampakkan satu kejelekan yang dia lakukan. Rasa takut yang luar biasa ada pada mereka as-salihin, orang-orang saleh dari generasi salaf. Mereka al-mujrimin dalam keadaan ketakutan, khawatir yang luar biasa dengan apa yang tertera tercatat dalam buku catatan mereka. Wayakulun kemudian mereka menyatakan ya wailatana ya wailatana celaka kami. Ma lihadal kitab? Kitab apa ini? Buku apa ini? La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal satu amalan pun baik yang kecil maupun besar kecuali telah dicatat di dalam kitab itu ya walaupun hanya ucapan sebuah kalimat ya, beberapa kata yang dia ucapkan ketika ucapan itu mengandung kemaksiatan mengandung dosa apakah dia ghibah ataukah dia namimah ataukah dia mengucapkan ucapan dusta ya dusta hati-hati itu semuanya dicatat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak akan terucap sebuah ucapan, sebuah perkataan, melainkan ada raqib dan ati dua malaikat yang dekat yang senantiasa mencatat itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira dan di hari itu mereka melihat amalan-amalan mereka tampak di hadapan mereka. Ya, tampak di hadapan mereka. Sehingga tentunya kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala berharap dengan harapan yang besar, harapan yang tinggi semoga ketika di hari penghisaban dan pembagian catatan amalan kita dalam keadaan ya buku catatan itu tertutup dan kita dihisap oleh Allah dengan hisaban yasira ya hisab yang mudah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hisab yang mudah itu yaitu al-arad. Arad yakni ditampakkan buku itu sekilas kemudian berlalu, kemudian selesai. Tampakkan kemudian selesai. Ini yang kita harapkan. Ya. Yang kita harapkan, yang kita khawatirkan adalah ketika hisab yang kita dapati adalah hisabun dekik hisab yang teliti. Dibacakan satu persatu disebutkan, kamu pernah melakukan ini, melakukan ini dulu kamu mengucapkan ucapan ini kamu ya demikian dan demikian itu yang kita takut oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam membimbing kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah meminta hisab yang mudah hasibni hisaban yasira meminta kepada Allah untuk menghisab diri kita dengan hisab yang mudah Wala yadhlimu rabbuka ahada. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya Allah sama sekali tidak menzolimi seorang hamba pun. Ya. Allah ulang-ulang ini. Allah tidak menzolimi. Jangan kalian menyangka bosnya Allah menzolimi kalian. La. Nah. Tidak. Allah tidak menzolimi. Ketika Allah menyiksa mengadab seorang hamba itu dengan keadilannya sesuai dan setimpal dengan amalannya. Jikalau Allah tabaraka wa ta'ala mau mengadab dan menyiksa hamba atas setiap dosa yang dilakukan, maka tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini satu makhluk pun. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu, ma taraka ala zahriha min dabba. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia sesuai dengan setiap dosa yang dia lakukan berdasarkan dosa yang dia lakukan setiap dosa dilakukan Allah adab maka tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini satu makhluk pun kan habis namun Allah tunda Allah memberikan waktu Allah memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk kembali untuk bertobat untuk berbenah untuk melepaskan diri dari dosa dan maksiat tadi segera. Demikian rahmatullah. Kasih sayang Allah yang luar biasa masih manggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kata Allah wahai hamba-hambaku yang masih saja melakukan kezaliman sikap-sikap yang melampaui batas kemaksiatan yang berlebihan Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Masih Allah mengharapkan kebaikan kalian, Allah mengharapkan ruju dan taubat kalian, inabah kalian kepada Allah. Allah akan mengampuni. Inna Allah la yaghfirudz dzunuba jami'a kata Allah. Allah sungguhnya mengampuni semua bentuk dosa. Semua jenis dosa Allah akan ampuni. Dengan syarat dia mau kembali kepada Allah dengan jujur ikhlas dia mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, taubat yang sebenar-benarnya atas dasar ikhlas karena Allah dan atas dasar khasyatullah. Ini taubat yang sungguh-sungguh. Kalau orang taubat tidak sungguh-sungguh, tidak ikhlas, tidak takut, mesti dia akan kembali. Ya, mungkin karena dia tertimpa musibah saja, ditimpa musibah, aduh, tobat ajalah kembali ya solatlah ibadah karena memang kena musibah ketika Allah angkat musibah tadi Allah berikan kenikmatan lupa lagi kembali lagi dia tapi kalau dia tobatnya sungguh-sungguh ikhlas yakin dan beriman bahwasanya tobat itu adalah ibadah tobat itu mulia tobat itu suatu amalan yang wajib maka dia akan senantiasa bertobat kepada Allah terus dan dia sabar di atas at-taubah dan ketika dia bertobat itu karena khasyatullah benar-benar takut kepada Allah mengenal Allah Rabbul Alamin dia sadar dan mengerti tentang betapa dahsyat dan mengerikan adabnya baik yang Allah segerakan di dunia apalagi nanti di yaumil qiyamah di yaumil akhir maka dia akan menjadi seorang hamba yang taib yang senantiasa bertobat kepada Allah tabaraka wa taala Thumma qala jalla في علا ayyuhal mukadzibun hadzal adzabal alim wal khizyad daim maka rasakanlah kata Allah jalla wa ala hendaklah rasakan kalian wahai para pendusta rasakan kalian adab yang pedih ini rasakan kalian al khizyad daim kehinaan dan kerendahan yang terus menerus dalam keadaan hina rendah terus ahlun nar falan nazidakum illa azaba falan nazidakum illa azaba wa kullu waqtin wa hinin yazdadu azabahum setiap waktu dan setiap kesempatan terus semakin bertambah dan bertambah azab mereka. Tidak berkurang azabnya. Tidak kemudian azab ya kemudian berkurang. Tidak, terus bertambah. Tambah lagi, bertambah lagi. Demikian ahlu nar. Ahlu jahannam azab mereka terus meningkat bertambah sebagaimana ahlul jannah kenikmatan juga terus bertambah. Kebahagiaan itu bertambah terus. Semakin hari semakin lezat, semakin hari semakin nikmat di surga. Nggak ada jenuhnya kalau di surga. Ya, makan di sana nggak pernah jenuh. Terus minum. Yang Allah sebutkan di sana ada air susu, air madu, minum tidak pernah jenuh, makan bahkan semakin dia minum semakin ya dia semakin senang, semakin lezat, semakin suka. Terus ini di surga, semakin bertambah kenikmatan itu. Terus bertambah, bertambah, bertambah. Tidak pernah puas. Ya, apalagi jenuh. Kalau di dunia ya puas. Nah, jenuhnya itu cepat sekali jenuh. Maka ahlun nar juga demikian adabnya daim, adabnya itu terus menerus dan meningkat, bertambah. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau hafizahullah rahimahullah wa hadhil ayah asyaddul ayat fi syiddati adabi ahli nar Allahu minha. Dan ayat ini merupakan ayat yang luar biasa dahsyatnya bagi ahlun nar. Fi syiddati adabi ahlin nar yang menunjukkan tentang dahsyatnya adab ahlin nar. Dan dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir dalam tafsirnya dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada tidaklah ada ayat yang lebih dahsyat yang Allah turunkan kepada ahlun nar dibandingkan ayat ini. Ya. Bagi ahlun nar kecuali ayat ini. Yaitu ayat falan nazidakum illa adaba. Ya, tidaklah ditambah bagi mereka kecuali adab. Ya, kecuali adab itu semakin bertambah. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah beliau menyatakan Allahu minha semoga Allah melindungi kita dari azabun nar. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu dengan kita membaca tafsir dari ayat-ayat ini sudah semestinya menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang tunduk dan taat kepada Allah dan takut akan azabnya dan hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari azabun nar dan senantiasa ada di dalam kalbu kita rasa takut yang luar biasa kepada Allah Jalla wa'ala al khasyah ini penting dan ini nampak sekali terlihat dan nampak pada generasi awal umat ini. Khasyah, rasa takut kepada azabullah, rasa takut ketika membaca ayat-ayat yang semisal ini. Ayat-ayat yang dimana Allah sebutkan ancamannya dan adabnya yang sangat pedih dan luar biasa membuat mereka sangat-sangat takut. Oleh karena itu, hendaknya kita bersegera di dalam menunaikan ketaatan dan bersegera pula meninggalkan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang balasan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada al-muttaqin di yaumil akhir. Setelah Allah menyebutkan balasan yang Allah berikan kepada al-mujrimin, at-taghin, tentunya juga masuk di sana al-kuffar. Allah sebutkan di sini taghin untuk mencakup semuanya. Kalau orang-orang kafir jelas mereka akan diadab dalam anna dan kekal di dalamnya, jelas. Sehingga Allah menyebutkan di sini at-taghin. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan al-mujrimin agar mencakup selain dari kufar dari orang-orang yang senantiasa mendustakan al-haq senantiasa berbuat zalim menentang melampaui batas ya yang mereka ini dari kalangan muslimin juga dari kalangan muslimin atau mengaku sebagai muslimin walaupun di dalam ayat yang, yang lain Allah menyebutkan secara tegas balasan dan adab Allah kepada orang-orang kafir dengan jelas. Namun juga di dalam banyak ayat Allah tabaraka wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat maksiat, ya bermaksiat kepada Allah dari kalangan muslimin, mukminin namun mereka suka bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. atau kita tunda pembacaan ayat-ayat yang berikutnya ini pada kesempatan berikutnya bismillah yang insyaallah dengannya kita akan menyelesaikan pembacaan tafsir dari surat An-Naba pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in